Sekarang enggak? Bisa sekarang? Bisa sekarang Ustaz. Ustaz, suaranya Ustaz. Sekarang jelas suaranya? Jelas jelas Ustaz. Jelas insyaallah. Allah musta'an. Ya, afwan ini mungkin eh, lainnya kalau malam mengkurang bagus mungkin ya. Hmm, kalau waktu eh, siang waktu itu lebih bagus ya sepertinya ya lainnya sinyalnya. Nah, barakul fikum. Baik. Nah, الشيخ Ibnu Baz rahimahullah taala menjelaskan lihat halaman 16 wal musyrikuna الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما يدل على ذلك Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka melakukan apa yang menunjukkan hal itu. Ay sarafu al-ibadata li ghairillah. Yaitu mereka orang-orang musyrik tersebut yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa anna tauhida wa din wal islam وصرف العبادة وصرف العبادة لله وحده. Dan bahwa tauhid yang benar ya agama Islam yang benar adalah memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah semata. Wa adamu sarfiha li dan tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya walau za'ama anna dhalikal ghaira la yakhluq wa la yarzuq madama sarafa lahul ibadah faqad kafar walaupun ya orang tersebut ya meyakini bahwa yang disembah selain Allah tersebut tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki. Artinya, walaupun seseorang yang berbuat syirik tersebut meyakini ya tauhid rububiyah ya bahwa yang menciptakan yang mengatur alam semesta yang memberikan rezeki hanyalah Allah yang dia sembah ya yang dia palingkan ibadah kepada kepadanya tersebut dari selain Allah dia tidak meyakini bahwa bisa menciptakan atau bisa memberikan rezeki namun tetap dihukumi sebagai perbuatan syirik kekufuran madama sarafa lahun ibadah selama dia memalingkan untuk ya yang disembah tersebut sesuatu dari bentuk ibadah selain Allah ya faqad kafar maka orang tersebut kafir iya dan billah yang memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah dia musyrik kafir. Walaupun ya meyakini bahwa yang diibadahi selain Allah tersebut tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki. Nah, kenapa? Karena intinya dia telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Ya. Maka telah terjatuh dalam kesyirikan kekufuran. Nah, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul Ya, penjelasan seperti ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah. Ya, faman sarafa syai'an li ghairillah faqad ya kafara. Ya, atau kama qala rahimahullah. Ya, ia telah kafir musyrik. Ya, barakallahu fikum. Barang siapa yang memalingkan salah satu jenis dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah kafir musyrik. Dan kemudian beliau Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menyebutkan ayat yang kita baca tadi, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar" Barang siapa yang menyeru ya sesembahan yang lain selain Allah, la burhana lahu bihi yang dia tidak memiliki keterangan padanya fa inna hisabuhu 'inda rabbih ya maka perhitungannya di sisi Rabbnya innahu la yuflihul innahu la yuflihul kafirun sesungguhnya tidaklah ya beruntung orang-orang kafir tersebut ya Baik. Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan wa ini ataqada anna dzalikal ma'budu la yakhluq wa la yarzuq. Walaupun ya dia meyakini bahwa sesembahan yang dia ibadahi selain Allah itu tidaklah menciptakan, tidak memberi rezeki. Fa innal musyrikina faqad fa innal musyrikina qad i'taqadu hadza karena orang-orang musyrik Ya, mereka telah meyakini ini. Ya, mereka meyakini rububiyah Allah, tidak menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Fahum ya'lamuna anna ma'budatihim la takhluq wa la tarzuq wa annaha faqiratun wa annaha mamlukatun falam Allah bidzalik Perhatikan keadaan orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW mereka meyakini, mereka mengetahui bahwa berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah, ya, tidaklah menciptakan, tidaklah memberi rezeki, dan berhala-berhala tersebut sangat ya memerlukan pertolongan Allah ya dan bahwa itu semua adalah makhluk-makhluk yang dimiliki oleh Allah ya falam ya'zurhumullahu bidzalik namun Allah tidaklah memberikan uzur kepada mereka dengan itu artinya apa keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupi karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Bal kaffarahum bi talabihim asy-syafa'ata min ghairillah. Bahkan Allah mengkafirkan mereka karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah. 6. Wasarfihim an ibadah li ajri talabi dan mereka ya telah melakukan ya memalingkan ibadah kepada selain Allah dengan tujuan alasan untuk meminta syafaat. Ya jadi ya hakikat kesyirikan kekafiran orang-orang musyrik jahiliyah kufar Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW ya sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perincian ya hal tersebut dan dua ayat di dalam Al-Qur'an itu sangat penting dalam surat Yunus dan surat dalam surat Az-Zumar ya, ayat ketiga surat Yunus ayat ke-18 itu adalah dalil-dalil yang sangat penting yang menjelaskan hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Falhasilu kesimpulannya anna du'aahum li ghairillah wa istighatsatahum bi ghairillah wa sarfa ba'd al ibadat li ghairillah yaj'alul 'abda musyrikan. bahwa berdoa meminta kepada berhala-berhala tersebut selain Allah, meminta keselamatan kepada mereka selain Allah, dan memalingkan sebagian dari bentuk ibadah kepada selain Allah, perkara-perkara itu bisa menjadikan seorang hamba, ya seorang makhluk, ya menjadi musyrik, ya dengan perbuatannya tersebut menjadikan seorang manusia yang melakukannya menjadi musyrik. Wa in aqarra bi annallaha wal khaliqur razikul mudabbir. Walaupun dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan yang mengatur alam semesta ila akhir. Maksudnya meyakini tauhid rububiyah. Wa an wa in aqarra bi anna ma'budatihim la tanfa. Walaupun dia ya yang mengakui bahwa berhala-berhala yang diibadahi tersebut tidak memberikan manfaat wala tadur dan tidak bisa pula memberikan mudarat walakinnahu yuridu syafa'atahum akan tetapi yang diinginkan hanyalah syafaat mereka au yuridu an yukarribuh. atau menginginkan agar berhala-berhala tersebut ya sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah ya tolabul kurbah meminta kedekatan dan yang kedua tolabul syafa'ah meminta syafaat. Itulah ya hakikat dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahada la yukhallisuhu minasyirk. Ini tidaklah ya membebaskan mereka, membebaskan orang tersebut dari kesyirikan. Falladhi ya'budu Naam. فالذي يعبد البدوي أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو جنيا ويقول أنا أعتقد أنه يقربني ولا أعتقد أنه يخلق أو يرزق فإنه يبين له أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه نعم maka ya seorang yang beribadah kepada Badawi atau beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau mengibadahi Rasulullah SAW atau mengibadahi patung atau jin dan mengatakan saya meyakini ya bahwa yang diibadahi itu bisa mendekatkan aku kepada Allah dan aku tidak meyakini bahwasannya ya yang disembah itu bisa yang disembah selain Allah tersebut bisa menciptakan atau memberikan rezeki ya barang siapa yang meyakini demikian ya berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan kekufuran maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah fa innahu yubayyanu lahu anna hadha huwa syirkul akbar. Maka orang yang seperti ini ya diterangkan kepadanya ya bahwa itu adalah syirik akbar, artinya tegakkan hujah terlebih dahulu kepada orang-orang tersebut. Betapa banyak ya orang-orang zaman sekarang dari kalangan kaum muslimin. Sekali lagi dari kalangan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin karena kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya kita harus hati-hati membedakan dua jenis takfir, fonis kafir. Ya, fonis secara umum, secara mutlak dengan menyebutkan sifat-sifatnya boleh orang yang hanya melakukan kesyirikan menyembelih untuk selain Allah dia kafir, dia musyrik. Ya, seseorang yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah dia kafir musyrik, boleh ini menyebutkan dengan sifatnya secara mutlak, eh, secara umum. Adapun bentuk takfir, fonis kafir secara khusus muayyan orang tertentu, ya ada orang-orang tetangga kita, jiran kita, ya atau kawan kita, teman kita, atau orang yang kita lihat, ya melakukan perbuatan syirik, kekufuran, maka kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru, untuk langsung menghukumi kamu kafir. Wahai fulan, kamu kafir. Tidak boleh sembarangan. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Ya, yang telah dijelaskan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya. Dan juga tidak boleh ada padanya mawanik sedikit pun. Penghalang-penghalang untuk difonis kafir. Di antaranya penghalang yang banyak ya terjadi pada sebagian kaum muslimin yang melakukan kesyirikan ya tersebut adalah karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Oleh karena itu di sini ya Syekh menjelaskan kalau ada orang yang seperti itu ya menyembah Badawi, menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menyembah Rasul, menyembah ya patung atau jin atau yang lain dari ya orang-orang tokoh-tokoh agama yang telah wafat, yang telah meninggal, didatangi kuburannya, kemudian mengatakan aku meyakini itu kuburan-kuburan penghuni kubur tersebut tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki. Saya yakin itu. Tetapi mereka itu bisa mendekatkan diri saya kepada Allah atau memberikan syafaat kepada saya di sisi Allah. Ya, kalau ada orang yang beralasan seperti itu, menganggap dia karena kebodohannya, kejahilannya tidak tahu kalau itu syirik. Ya, dia menganggap itu sesuatu yang boleh ya maka ya perbuatannya adalah perbuatan syirik kekafiran jelas adapun orangnya dilihat terlebih dahulu apakah telah tegak setelah ada padanya terpenuhi syarat-syarat pengkafiran seluruhnya di antaranya adalah apakah telah tegak hujah atasnya ya dan penghalang-penghalang untuk dikafirkan apakah telah hilang darinya seluruhnya ya di antaranya kebodohan maka kita katakan sebagian kaum muslimin terjatuh dalam syirik akbar ya demikian oleh karena itu apa sikap kita melihat orang-orang yang demikian kata Syekh Ibn Baz rahimahullah maka hendaknya orang tersebut diterangkan baginya terangkan kepadanya bahwa itu adalah syirik akbar maksudnya apa ini ditegakkan hujah atasnya ya disampaikan dalil-dalil bahwa itu adalah syirik ya demikian tolabul kurbah wa tolab syafa'ah ya alasannya meminta kedekatan atau meminta syafaat di sisi Allah itu sama persis dengan alasan orang-orang musyrik zaman dahulu musyrik jahiliyah kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW alasannya juga demikian maka terangkan kepadanya dalil-dalil surat Az-Zumar ayat ketiga, surat Yunus ayat 18, ya, dan diterangkan sampai paham, ya, dan terus dinasihati terus, ya, agar meninggalkan perbuatan syirik tersebut, ya, demikian. Ini nasihat dari beliau, Syekh ya Ibnu Bas rahimahullah. Terangkan kepada orang tersebut bahwa itu adalah syirik akbar wa anna hadha huwa dinul musyrikin alladzina alladzi kanu alaih dan itu adalah agama orang-orang musyrik yang mereka berada di atasnya. Yaqulullahu ta'ala anhum Allah Ta'ala telah berfirman tentang mereka ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ya alasan mereka ya kami tidaklah menyembah ya mereka berhala-berhala yang disembah selain Allah itu kecuali dengan tujuan agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Inna Allah yahkumu bainahum fi hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Namun di akhir ayat Allah telah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah ya kekafiran. Ya demikian pula dalam surat Yunus ya yang mereka mengatakan haula'i syufa'a'una indallah. Ya, mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di Allah. Maka Allah perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Ya di akhir ayat Allah Ta'ala nyatakan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. 6. Maka sangat jelas sekali barakallahu fikum hakikat dari enam kesyirikan tersebut. Enam. Baik. Fal wajibu. Naam. Barakallahu fikum ini sebagai bentuk tambahan ya kisah nyata ya dari saudara kita ya sebagian kaum muslimin alhamdulillah telah bertaubat dari perbuatan syirik ya menyembah kubur tersebut ada seorang yang ya sudah lanjut usia sempat terjadi dialog antara saya dengan bapak tersebut. Alhamdulillah dia hadir di majelis taklim kita sudah beberapa tahun yang lalu aktif. Ya alhamdulillah. Ya. Bercerita beliau ya bahwa dahulu tatkala ya berbuat syirik di kuburan-kuburan tersebut. Maka saya tanya kepada ya beliau, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke kuburan-kuburan? Apakah langsung meminta kepada penghuni kubur atau meminta kepada Allah dengan perantara penghuni kubur? Maka ya ada dua-duanya. Ada dua jenis tersebut sekaligus. Ya, ada memang di antara mereka yang meminta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur yang telah mati. Maka perbuatan jenis ini persis seperti apa? Ya perilakunya orang-orang musyrik dahulu yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Ya. Meminta, dan juga surat Yunus ayat 18. Jadi mereka tidak meminta langsung pada penghuni kubur yang telah mati. Dari tokoh-tokoh agama yang dianggap wali. Ya. Atau seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang ustaz, ya, dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh yang dianggap agama kemudian meninggal didatangi kuburannya. Jenis yang pertama dari mereka yang biasa melakukan ziarah-ziarah kubur tersebut yaitu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW. Iya, yaitu apa? Ya, mendatangi, ya, meminta kepada Allah lewat perantara penghuni kubur atau meminta syafaat ya pada penghuni kubur agar memberikan syafaat pada mereka di sisi Allah. Ini maka kita katakan ini perbuatan syirik, ya, kekafiran, kesyirikan yang jelas, syirik akbar. Namun yang lebih parah dari itu ternyata ada sebagian dari mereka ya dari orang-orang yang biasa ya berziarah kubur tersebut ternyata ada yang lebih parah dari itu sebagian mereka langsung minta kepada penghuni kubur. Ya, minta rezeki, minta keselamatan, minta agar di ya lariskan dagangannya, ya bisnisnya lancar, usahanya sukses, urusannya mudah. Langsung minta pada penghuni kubur. Maka ini tentunya lebih parah Karena terjatuh dalam syirik, dalam rububiyah juga. Meminta ya kepada penghuni kubur itu meminta rezeki, meminta keselamatan. Iya. Anasallallahu salam wal afiyah. Ya. Jadi demikian ya kita ya betul-betul di zaman yang sekarang ini tersebar banyak kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran dan kemungkaran yang terbesar adalah kekufuran, kesyirikan ya maka wajib bagi kita untuk bersemangat bersemangat dan bersemangat ya dalam mempelajari tauhid ya kemudian memahaminya dengan baik dan mengamalkannya serta mendakwahkannya penting banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ya yang betul ber, yang belum benar-benar memahami tentang tauhid yang merupakan inti dari agama Islam. Bahkan inti dari dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya. Alaihi wassalatu wassalam. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. i'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nahl ayat 36. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul ya agar mereka ya menyerukan kepada umatnya agar beribadah hanya pada Allah dan meninggalkan tauhid segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita bersemangat mempelajari kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, tentang akidah. Nah, pertama untuk menguatkan keimanan kita, akidah kita. Ya, dan untuk kita dia ya, amalkan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita juga ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, ya, karena sungguh ya sangat banyak sekali ya kebodohan telah merajalela ya dan termasuk dari kebodohan yang paling kronis berbahaya adalah kebodohan dalam permasalahan akidah, dalam masalah tauhid. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan ya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqani nusun min Qur'anin aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ya bahwa kebodohan, kejahilan terhadap masalah agama adalah penyakit kronis yang membunuh, yang sangat berbahaya. Iya. Dan obatnya adalah dua perkara yang akan disebutkan secara berurutan. Yang pertama, nasun min Quran, nas dalil dari Al-Quran atau min sunnatin atau dalil dari hadis ya yaitu Al-Qur'an dan sunnah An-Nabawiyah dan sedangkan dokternya ya tabibnya adalah al-alimur rabbani ulama rabbani Naam barakallahu fikum hendaknya kita bersemangat mempelajari agama Islam secara keseluruhan ya terlebih khusus dalam masalah yang sangat penting ini yaitu tauhid al-aqidah ya dan ingat ketika kita telah mempelajari ilmu mengamalkannya jangan lupa zakat dari ilmu adalah mengajarkannya sampaikan sampaikan ya dengan lemah lembut dengan hikmah kepada masyarakat kaum muslimin nah dan ingat terus dan ingat terus keutamaan dakwah ilallah ya subhanahu wa ta'ala ya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih yang terkenal bagi kita semuanya telah banyak yang mengetahuinya ya hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taalaan riwayat Bukhari Muslim la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am jika Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang lewat perantaramu ya karena kamu mengajak dia kepada kebaikan mengajari menasihati dia sehingga menjadi beragama yang baik ya jika Allah memberikan petunjuk pada seseorang lewat perantaramu maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah ya harta yang paling istimewa yang paling mewah di kalangan orang Arab ketika itu iya barakallahu fikum Syekh Ibnu Baz rahimahullah kemudian menutup penjelasan beliau dari kaidah yang kedua ini pada halaman 17 fal wajibu alaih an yahdhara hadha din ay din al musyrikin bit taubah an nasuh wal iqla' an syirk ya setelah ya beliau tadi menjelaskan kepada kita hendaknya kalau ada engkau dapati orang-orang yang berbuat syirik tadi hendak hendaknya terangkan kepadanya bahwa itu adalah kesyirikan. Artinya tegakkan hujah atasnya, dakwahi dia, sampaikan kebenaran dan kepadanya. Ya, terangkan bahwa itu adalah kesyirikan. Ya, jelaskan bahwa inti dari agama Islam adalah tauhid. Ya, bagaimana hakikat tauhid, bagaimana hakikat syirik terangkan pada dia. Bahayanya kesyirikan terangkan pada dia. Maka ya, kata Syekh kemudian memberikan ya nasihat wajib bagi orang tersebut ya yang melakukan kesyirikan tersebut untuk menjauhi dan berhati-hati dari agama ya kesyirikan ya dengan apa dengan dia bersegera bertaubat dengan taubatan nasuh dan berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan wa ta'limi wa ta'limi man la yafqah. Nah, maafkan ada gangguan sedikit dalam PDF saya? Terkadang terputus-putus ya. Wa ta'limi man lam yafqah dhalika min ikhwanihi wa ashiratih. Ya. Dan hendaknya seorang yang telah mempelajari memahami tauhid ini untuk mengajarkan ya kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, wa ahli baitih keluarganya ya dari orang-orang yang belum memahami tentang hal itu, tentang tauhid. Ya. Tentang bahayanya kesyirikan. Wa yakunu 'indahu nashatun fi tablighi da'wah. Perhatikan. Dan hendaknya seseorang tersebut memiliki kesemangatan dalam menyampaikan dakwah. Ya, Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada yang berdakwah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Ya barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala ya dari pahalanya orang-orang yang mengikuti kebaikan petunjuk yang dia ajarkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, maka di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah memberikan nasihat kepada kita semuanya yang telah memahami tauhid untuk mengajarkan tauhid tersebut ya dan menjelaskan bahaya-bahaya kesyirikan ya kepada orang-orang yang belum memahaminya dari saudara-saudara kita, karib kerabat kita, keluarga kita, ya, dan untuk bersemangat dalam menyampaikan dakwah. Nam, Wal hirsu ala tafhimihim dan bersemangat untuk memahamkan perkara ini kepada mereka. Ingat, harus dengan penuh lemah lembut, ya, dengan hikmah, ya, dengan sabar. Artinya bisa jadi satu atau dua orang di antara mereka ketika diajarkan pertama kali belum paham. Harus sabar, jelaskan, jelaskan, dan jelaskan dengan penuh kesabaran dan hikmah. Ya, demikian. Semangat untuk menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan tersebut. Iya. Wa anna qawlahum al annal al lati abaduha tuqarribuhum ilallah zulfa wa annahum la yaqsudun anna tanfa'u aw tadur wa innama qasadu syafa'ataha wa taqribi wa wa innama qasadu syafa'ataha wa dan terangkan kepada orang-orang yang berbuat syirik tersebut bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi yang mereka sangka, mereka yakini itu bisa mendekatkan diri-diri mereka pada Allah dengan sedekat-dekatnya dan walaupun mereka tidak memaksudkan ya berhala-berhala mereka ibadah selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat dan mereka hanya menginginkan syafaatnya dan mendekatkan diri kepada Allah terangkan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan syirik akbar ya jelaskan maka penting sekali saya ulang lagi ya ada dua ayat di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah Az-Zumar ayat ketiga dan Yunus ayat 18 untuk kita hafalkan, untuk kita pahami maknanya dan untuk disampaikan dengan baik kepada mereka agar terang jelas bagi mereka ya hakikat kesyirikan ya anna hadha huwa syirkul akbar bahwa itu adalah ya kesyirikan syirik akbar. Qaumuhum qasadu taqribaha ila Allah wa syafa'ataha indahu fasarafu laha al-ibadah fahada huwa syirkul akbar. Tatkala mereka memaksudkan ya agar ya berhala-berhala tersebut yang diibadai selain Allah itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah atau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah maka mereka berarti telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan inilah ya syirik akbar. Wallahu taala a'lam bisawab. Nah.